Mitra bisnis dua undang-undang perpajakan sedang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai merugikan pengusaha. Satu pasal dianggap multitafsir di mana definisi jasa lain bisa menjadi perdebatan yang merugikan pembayar pajak. Juga adanya perhitungan retribusi yang berbeda pada satu pasal dan pasal yang lain dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Handaka Santosa. Pak Handaka, bagaimana komentarnya soal ini? Jadi kalau dilihat memang kita tahu bahwa kebutuhan pemerintah income-nya itu salah satu dari pajak dan tentunya income ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun di dalam pelaksanaannya kami mengharapkan agar sudah diperhitungkan bidang-bidang mana yang memang pajaknya sudah tinggi dan tidak terus menjadi sasaran untuk ditingkatkan pajaknya karena pasti akan mencapai suatu titik kejenuhan ya. Jadi lebih baik mengalihkan kepada bidang-bidang yang memang belum belum membayar pajak. Seperti kalau saya bisa contohkan mengenai bidang properti. Apabila ada satu tanah, kita ngomonglah ada satu hektar. Selama ini income-nya hanya dari PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, apabila ini dibeli dan dibangun, ini pendapatan income pemerintah sangat-sangat mengagumkan yang tidak pernah diperkirakan setiap orang. Seperti misalnya pada waktu kita beli tanah langsung sudah kena BPHTP atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu 5% pembeli dan 5% penjual. Kemudian waktu dibangun, di mana PBB-nya dulu hanya tanah, tapi karena sekarang ditambah dengan bangunan di atasnya yang misalnya biasanya enam kali dari luas tanah dan lain-lain. Nah ini pendapatan pemerintah dari PBB-nya juga akan meningkat banyak sekali. Belum lagi ditambah dengan biaya pembangunan. Pada waktu kita pembangunan, kita juga ada membayar kontraktor, di situ ada pajaknya. Belum barang-barang yang dipakai, di situ ada PPN-nya. Di situ ada lagi pajak final, baik untuk sewa ataupun jual setara strata title. Jadi di sini sebetulnya pemerintah dengan adanya pembangunan itu sudah mendapat pajak yang yang sangat signifikan padahal tidak memberikan kontribusi apapun gitu. Dan malahan kalau saya lihat bukan hanya pajak yang memberatkan, tapi terjadi adanya pajak dan juga retribusi daerah. Ini yang saya rasa akan memberikan beban yang berat kepada para pengusaha. Sedangkan mereka berusaha tentunya kita tahu belum pasti mendapatkan keuntungan karena usaha bukan suatu jaminan pasti dapat untung, bisa juga mungkin akan menderita kerugian. lah ini yang harusnya pemerintah juga pikirkan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tapi Pak Handaka, bagaimana seharusnya peraturan pajak dibentuk agar bisa mencapai asas keadilan bagi pengusaha sebagai wajib pajak dan pemerintah sendiri sehingga tidak semakin membebankan? Sebetulnya memang pemerintah sebelum mengeluarkan satu peraturan tambahan beban kepada para pengusaha yang apalagi saya quote ya yang sudah membayar beban pajak yang cukup berat, sebaiknya juga memberikan satu kesempatan untuk diskusi dulu baik lewat Kadin ataupun dengan asosiasi pengusaha terkait. Jadi di sini kita bisa memberi diberikan satu input, masukan, sehingga nanti apapun yang diputuskan oleh pemerintah ini adalah sesuatu yang bisa diterapkan atau applicable. Jangan hanya menerapkan menjadi beban berat dan menjadi tidak produktif lagi. Banyak hal yang misalnya sudah ditetapkan e, seperti misalnya saja sekarang ini apabila kita membangun satu pusat belanja, pemerintah daerah tanpa investasi apapun biasanya juga sudah akan mengambil retribusi parkir itu 20%. Kemudian juga pajak restoran itu 10%, belum pajak rekreasi dan lain lain itu yang sangat tinggi dan di luar itu kami masih membayar lagi PPh. Jadi ini sebenarnya terjadi tumpang tindih juga gitu double yang harus kami keluarkan. Dan juga kenaikan-kenaikan yang di luar perkiraan yang sangat membebankan itu yang memberatkan seperti saat ini pajak untuk reklama di luar ruang ataupun dalam ruang itu kenaikannya itu sampai lima kali ya 500 persen. Ya, ini kan tentunya apabila dinaikkan itu bertahap tentunya kami tahulah pemerintah daerah juga membutuhkan dana tapi apabila sekaligus naik ya PBB naik pajak reklama naik tentunya bagi pengusaha sangat berat. Lantas sejauh mana pengaruh potensi ketidakpastian hukum di aturan pajak kita terhadap kelangsungan bisnis Pak Handaka? Ya, sebagai perusahaan tentunya eh, kami memiliki perencanaan ataupun projected income, apalagi untuk perusahaan yang sudah go public ya, yang sudah TPK. Ini semuanya mesti digelar di depan. Nah, kalau sampai nggak tercapai tentunya ini kan suatu image yang tidak bagus. Makanya apa yang akan ditetapkan oleh pemerintah, kami mohon dengan sangat itu untuk dibicarakan dulu dan didiskusikan. Jangan tiba tiba-tiba muncul <laughs> kemudian dibahas di DPR dan diketok jadi undang-undang seperti itu itu yang kami tidak inginkan. Tentunya kami para pengusaha mem memaklumin bahwa kebutuhan dana tadi dari income pajak untuk pembangunan ya pasti akan didukung tapi juga tolong tahu kesulitan-kesulitan di bidang perusahaan yang dari awal kami mempunyai perencanaan, yang dari awal kami mempunyai target itu yang juga harus dipikirkan karena istilahnya kalau kita punya sapi tentunya diberikan rumput supaya susu bisa diambil tiap hari gitu. Nah kalau dipotong sapinya, dagingnya dimakan, ya udah bulan depan kita nggak ada income lagi. Itu yang pemerintah harus persiapkan dan perkirakan. Adakah saran dari Pak Handaka untuk perbaikan penerapan pajak di Indonesia ke depannya? Masalah perpajakan ini banyak hal yang kita bisa sedikit efisienkan. Kelihatannya satu penurunan, tapi padahal ini adalah suatu peningkatan. Seperti misalnya ada pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah untuk speedboat, untuk motor besar ataupun mobil, mungkin kelihatan mobilnya itu masuk bisa kita monitor. Tapi kemudian kalau pajak penjualan barang mewah untuk jam tangan ataupun untuk barang-barang kulit yang bisa ditenteng, lah itu kalau dikenakan tinggi-tinggi, mereka malahan tidak akan masuk secara resmi ke Indonesia karena PPNBM-nya tinggi tinggi ya kalau jam 40%, kalau barang-barang kulit juga sama 40%, belum di atas on top of that kita harus bayar lagi biaya masuk dan juga harus membayar lagi uh, eh, PPN dan lain-lain. bayangin apakah standar barang ini bisa sama di luar negeri dan kalaupun kami sebagai pembeli atau customer ataupun turis asing yang datang ke Indonesia tentu akan membandingkan harga-harga ini. Jadi sebetulnya salah satu contoh pengurangan pajak penjualan barang mewah akan menyebabkan semua barang akan masuk ke Indonesia dengan lebih transparan, legal legal dan resmi. Dan saya rasa semua pengusaha juga menginginkan agar bisa lebih putih gitu, bukannya jadi pengusaha grey. Kelihatannya ini satu hal yang tidak populis, menurunkan batas penjualan barang mewah. Tapi efeknya barang yang masuk ini akan transparan sehingga nanti penjualan juga lebih terbuka. Dan yang kedua, turis-turis yang berbelanja ke Indonesia akan bisa memperoleh PPN refund atau VAT refund ini dengan lebih transparan. Ini kaitannya dengan pajak itu adalah pengurangan pajak penjualan barang mewah, tapi pada ujung-ujungnya adalah peningkatan pajak yang sangat tinggi. Dan ini bisa dicek pajak dari Direktorat Jenderal Pajak berapa besar sih pemasukan dari pajak penjualan barang mewah yang kalau saya lihat di bawah satu persen dari pajak-pajak yang ada gitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Handaka Santosa, saya Giri Sadewa.